الأجرة قبل الدخول فإن ما يستوفيه مجهول وكاد ما ينتظره الحمامية فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين عوضين من أحد العوضين وتجيب لنفسه ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ثم يدخل الخلوة أو يتكلف تخلية الحمام فإنه إن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياء وهو مذكر وهو مذكر للنظر في العورات ثم لا يخلو الإنسان في الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على العورات من حيث لا يدري ولأجله عصب ابن عمر رضي الله عنهما عينيه ويغسل الجناحين عند الدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرك في الأول وألا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال وزيادة عليه لو علمه الحمامية لكرهه بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الرسول الأمين خاتم النبيين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas tentang permasalahan uh, keberadaan kita di dalam hamam atau di dalam pemandian keberadaan kita ada di dalam hammam kita pada sampai uh, wakaf as-sunan sunan uh, as-sunan fil hammam jadi ini sunnah-sunnah Rasulullah atau yang diajarkan oleh agama saat seseorang ada di dalam pemandian ada di dalam pemandian ya nah, supaya kita bisa mengerti agama ini lebih detail lebih baik maka sebagaimana hadis Nabi dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala menjadi orang yang baik, maka ia difahamkan oleh Allah taala tentang ilmu-ilmu agama. Itu kalau orang yang ngerti ilmu agama dengan baik, kemudian dia mempraktekkan ilmu agama itu dengan baik, maka dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah taala menjadi orang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Nah, oleh karenanya, dengan kita lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu agama, alias kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam segala hal ibadah ataupun apapun yang terjadi, maka itu adalah kebaikan buat kita. Satu ziyadah ya, satu tambahan, tambahan kebaikan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini <clears throat> Wa amma sunanu ashratun. Adapun sunnah-sunnahnya orang di dalam pemandian itu ada sepuluh perkara yang diperhatikan begitu. Yang pertama an Dia harus niat. Ya. Niat masuk pemandian itu niat, ada niat tersendiri. Supaya apa dia? Nah, di sini dikatakan Imam Ghazali, wa Wahwa alla yadkhula li'ajili dunya wala abithan li'ajli hawa agar supaya seseorang yang niat tadi itu ketika dia masuk ke pemandian jangan masuk karena dunia dan jangan bermain-main di dalam kamar mandi itu karena hawa nafsunya. Jadi makanya diluruskan oleh Muazzali. Masuklah ke dalam kepemandian tadi itu niatnya adalah untuk ibadah. Jangan niat untuk yang lain, main-main tidak boleh. Ya, keceh begitu, kebiak-kebiak itu tidak boleh. Niat untuk apa ini itu bukan tidak boleh artinya haram tidak, tapi tidak boleh itu kurang kurang bagus gitu. Bal yaksidu bihi tanadzufal mahbub tazayyunan lis tapi niatkan saat kita masuk ke pemandian tadi itu apa niatnya? Tanadzuf. Tanadzuf itu membersihkan. Al-mahbub supaya kita niatnya masuk ke dalam pemandian tadi itu membersihkan badan yang kita cintai. Ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah suka kepada kebersihan, karena Allah itu Maha bersih sehingga dia suka kepada kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa innallaha tayyibun yuhibbut tayyib Allah Ta'ala itu maha bersih, maha indah, suka kepada keindahan. Allah itu maha baik, suka kepada orang yang baik, suka kepada hamba-hambanya yang baik, suka kepada hamba-hambanya yang mengenakan keharuman, bersih, begitu. Ya, Maka agama ini adalah yang bersih, agama ini suci, menyukai kepada kesucian ya sehingga dikatakan bahwa masuklah ke dalam kepemandian tadi itu layak syidu syai'an illa tanazzufal mahbub tazayyunan lissalah jangan punya niatan apa-apa kecuali niatannya adalah untuk membersihkan badan kita supaya badan kita ini dicintai oleh Allah taala ini yang diharapkan oleh Allah taala badan yang bersih tazayyunan lissalah sebagai perhiasan kita waktu kita akan menghadap kepadanya Orang kalau makanya bersih badannya sholat begitu kan sholatnya lebih enak karena badannya itu netis badannya seger bersih ya. Suma yu'til hamami al ujrah gablad dukhul. Kemudian memberikan upah atau apa namanya uh, uang ya kepada penjaga pemandian. Summa yu'ti al-hammami al-ujrah gablad dukhul sebelum kita masuk ke dalam kepemandian ikhwani kita berikan kepada penjaga kamar mandi atau penjaga pemandian tadi itu ujroh ujroh itu upah berapa seribu kasih sepuluh ribu kasih berapa kasih ya fa inna ma yastawfihi majhulun wa kadza ma yantadhiruhul hammami itu memang yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang ditugaskan oleh bosnya atau ditugaskan oleh yang punya tadi itu menunggu-tunggu supaya dia diberi ujroh supaya diberi, dia diberi upah supaya dia diberi uang karena juga si petugas hamami, petugas pemandian tadi itu kan dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh si yang masuk ini. Saya tidak tidak membantu apa-apa, cuman saya membukakan pintu dia boleh masuk. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Lain sama kalau Anda sekarang ini naik e, bemo. Yang naik bemo, yang yang nyupir bemo kan dia lelah. Mana ratingnya, mana ininya, mana segala macam remnya, gasnya. Dia juga ikut bekerja karena si penumpangnya minta diantar kemana. Ya kan begitu. Atau penarik kusir itu, kuda itu. Dia juga narik kendali kudanya, kadang yang suruh belok ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Tapi kalau petugas hamami kan tidak ada. Ya cuma nunggu. Anda boleh masuk dengan gaji sekian atau dengan uang sekian, ongkos sekian. Ya, akan diberikan kepada itu, wajib itu. Fataslimul ujrah qabla duhul daf'un lil jahalah. Maka kalau kita memberikan uang atau ongkos kepada penjaga pemandian tadi itu, itu akan e, mencegah atau akan e, mengeluarkan kita dari sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita masuk mau berapa jam di situ? Satu jam ya, satu jam sekian. Nah, ya, begitu jamnya sudah lebih dia keluar. Tidak boleh lebih. Petugas akan mengingatkan nanti. Nah, ini sudah satu jam pak, anda di sini baru bayar satu jam. Mau tambah lagi ya tambah, tambah. Nah, begitu petugas hamami itu ya. Jadi daf'un lil jahala min ahadil iwadaini wa tibun li nafsi supaya dua orang yang melakukan transaksi tadi ini tidak saling dirugikan. Wa tadyibun li nafsihi buat dirinya pun juga lego. Oh ya, memang saya yang salah. Saya cuma bayar satu jam, padahal saya butuhnya dua jam di sini. Ya sudah bayar dua jam. Satu jam lagi dibayar. Sepuluh ribu satu jam, dua puluh ribu dua jam. Begitu misalnya. Suma yugaddimu rijlahul yusra. Ketika masuk ke dalam ke pemandian tadi itu dahulukan kaki kiri. Ini maksudnya pemandian di sini ikhwani, bukan pemandian-pemandian umum ini loh, bukan loh. Bukan. Jadi saya tegaskan lagi, pemandian yang dimaksud di sini ini, iya kayak gitu pemandian untuk kita berendam. Airnya hangat. Tapi tidak boleh ada orang lain di situ. Bahkan apalagi nisa, haram, tidak boleh. Perempuan di situ, tidak boleh. Bahaya besar itu kalau sudah ada lain jenis di situ. Ya, bahaya besar itu. Kalaupun ada sejenis itu saja, itu harus tertutup auratnya. Kalau ada sejenis, laki sama laki. Kebetulan mandi di dalam satu gubangan yang sama. Itu pun tidak boleh ada terbuka aurat, harus tertutup auratnya rapat sehingga tidak sampai mengundang datangnya syaitan untuk membisikkan kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah nanti. Nah, begitu ya. Jadi harus difahami yang dimaksud di sini adalah air hangat untuk berendam begitu. Biasanya orang Arab begitu, senang begitu. Nah, itu untuk menghangatkan dan untuk menyegarkan badan. Begitu ya. Nah, masuk pakai kaki kiri sambil mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minar najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Jadi kayak masuk kamar mandi. Bismillahi bika minal khubuthi wal khaba'if begitu yang singkat. Tidak apa-apa. Atau mau dibaca doa begini itu lebih lebih lengkap. billahi minar rijsin najis, saya berlindung kepada Allah taala minar rijsin najis dari sesuatu yang najis yang menajiskan. Sudah najis menajiskan al khabithil mukhbith dari sesuatu yang kotor dan mengotori siapa itu asyaitonir rajim setan yang terkutuk ya Summa yadkhulu waktal khalwah. Usahakan masuk ke pemandian tadi saat pemandian itu kosong. Tidak ada orang. Jadi kita yang nyewa. Waktal khalwah, ya au yatakallaf takhliyatal hamam atau dia harus bersabar diri untuk memaksakan diri kapan itu pemandian kosong baru dia masuk masuk bagaimana nih Pak oh di sini sudah kira-kira ada 50 orang kalau gitu saya tak pulang dulu kapan kira-kira di sini Pak oh ya kira-kira mungkin insya Allah jam 10 kosong ini ya, jam 10 masuk bersabar diri untuk menunggu sampai ini kosong karena orang Arab dulu tidak punya kamar mandi. Orang Arab dulu tidak ada kamar mandi seperti kita begini. Kalau sekarang kita sudah ada air hangat, mandi dengan air hangat, cukup. Ini kan apa aturan daripada sunnahnya orang kalau masuk ke dalam seperti itu ya seperti ini. Nah, seperti kita kalau masuk kamar mandi kan tidak boleh berdua. Tidak boleh haram berdua. Laki duaan, perempuan duaan, tidak boleh haram. Apa yang terjadi di dalam sana nanti kalau sudah berduaan begitu? Waliyadzubillah ya. Fa innahu illam yakun fil hammami illa ahluddin. Karena kata Imam Ghazali, kalau di dalam kamar mandi itu tidak ada orang kecuali orang-orang ahli agama, alim, ulama. Hanya masalah antum. Yang di kamar mandi ini siapa? Oh, masya Allah, orang-orang ulama besar di sini, alim, fukaha di sini, orang ahli fikih semuanya ini. Ha, ya, ahluddin wal muhtatina lil aurat orang yang betul-betul hati-hati menjaga auratnya dan menjaga pandangan untuk tidak bisa melihat auratnya fanadharu ilal abdani makshufatun fihi syaibah min gillatil haya pasti orang yang masuk ke dalam kamar mandi itu kalau di situ ada ulamanya istilahnya jawanya insya Allah matanya tidak akan kemana-mana matanya tidak akan kemana-mana. Nah, pakai Ada ulama di situ. Orang mau buka auratnya pakai iwohun. Kiko segan dia. Makanya usahakan kalau di situ ada ahli din tidak apa-apa masuk. Ada ahli din yang sejenis, tidak apa-apa masuk. Ya, ahli din itu ulama maksudnya. Karena kalau ada ahli din, ada ulama di situ, tidak mungkin orang akan lihat auratnya orang lain atau orang lain akan membuka auratnya. Karena akan eh, ada perasaan malu wahwa muzakirun lin nadhari fi aurat pasti ahli din ini tadi ulama ini ahli din muzakirun akan mengingatkan orang lain untuk tidak boleh lihat auratnya orang mau oh, dia alim eh hati-hati insyaallah ini ulama-ulama yang seperti ini menjaga tapi kalau mesti ada ulama-ulama yang tidak apa-apa sudah buka aja sudah tidak apa-apa mumpung di sini mumpung di sini ini sudah ulama sesat. Summa la yakhlul insan fil harakat ankishafil aurat bi in eh, bi in itafin fi atrafil izar. Dikatakan karena manusia itu di dalam gerak-geriknya itu tidak terlepas daripada terbuka aurat di dalam gerak-geriknya. Apa yang terjadi apalagi perempuan? Di dalam gerak-geriknya tidak lepas daripada tersingkapnya aurat. Terbukanya aurat. Baik dikarenakan bi'in itafi bi'in itofin fi atrafil izar baik dikarenakan tersingkapnya tadi itu karena bagian ujung kainnya itu nekuk. Ya, ujung kainnya nekuk itu sudah kelihatan auratnya. Orang Arab dulu mungkin kalau pakai pakai sarung agak sedikit cekak begitu. Pendek sarungnya. Sehingga kalau agak sedikit kelihatan begitu ya kelihatan auratnya. Kelihatan lututnya ini sudah kelihatan auratnya. Bi in itafin fi atrafil izar. Kelihatan saja itu eh, kainnya melengkung itu sudah kelihatan auratnya. Saking pendeknya kain itu. Fayagaul basar alal aurah hingga pandangan mata jadi mau tidak mau akan tertuju kepada aurat itu. Ya, ini yang diingatkan nasib ahli din nanti kalau di situ. Kalau ada ahli din di pemandian itu. Min haitsu la yadri, barangkali yang membuka aurat tadi tidak sengaja, tidak tahu dia. Nah, mungkin orang lihat, Mas, auratnya tutup. Jangan sama dilihat. Ya boleh. Mas, auratnya tutup. Begitu. Ya. Wala uh, wali ajlihi asaba um, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ainaihi. Oleh karenanya Sayyidina Abdullah ibn al-Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma apabila beliau masuk ke dalam kepemandian, dia ikat kepalanya dan dia tutup matanya dengan kain. Tidak berani begitu-begitu. Nah, tak khawatir kalau ada yang seperti ini bahaya ini, ya. Wa yughassilul janahaihi janahaini inda dukhul. Kemudian sebelum masuk ke dalam kepemandian dicuci janahain. Janahain itu apa? Janahain itu tangan cuci kedua tangannya. Ya. Karena barangkali kita tidur tadi malam atau dia tidur berbah di tempat tidurnya, wallahu alam apa yang terjadi pada malam hari? Mungkin dia ada pegang kotoran atau mungkin dia diperambati oleh binatang yang membawa kotoran. Pokok dia tidak ngerti kapan ah, apa yang terjadi tadi malam yang yang yang mengenai pada badannya. Sehingga kalau dia masuk ke dalam kamar mandian langsung nyelup tangannya, ini kurang bagus. Kalau ada najisnya maka bisa menajiskan. Kalau tidak ada najisnya ini hukumnya kan sunnahnya Nabi itu dicuci dulu tangannya. Itu janahain, al-yadain al-janahain. Dari sini sampai sini, tidak apa-apa. Mau sampai pergelangan juga tidak apa-apa. Mau sampai bagian batas di atas apa namanya di atas siku-siku lebih bagus. Janahain. Indah dukul ketika dia akan masuk. Wala ya wala ya'jil biduhulil baitil har hatta ya'riga fil awal. Maka dikatakan jangan tergesa-gesa. Masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam tempat pemandian yang hangat airnya, jangan tergesa-gesa. Ya, hatta ya'riga fil awal, usahakan sebelum masuk tadi itu dia sudah lebih berkeringat dulu. Nah, dia keringat mau olahraga misalnya. Senam. Ya. Berkeringat Nah, jangan kemudian dalam keadaan berkeringat dia masuk, jangan. Biarkan keringatnya mengering, baru kemudian dia masuk untuk mandi. Ya, biasa kan begitu kalau di kita berkeringat dulu dia jalan-jalan dari sana ke sini alun-alun sampai rumahnya lelah, kemudian dia berehat sebentar ya untuk ngambil apa namanya supaya nafasnya tidak mengengah-engah dan juga keringatnya pun sudah mengering baru dia mandi. Itu yang bagus begitu wa alla yuksira sobbal ma jangan banyak menuangkan air pada badan kita aja boleh terlalu banyak nawu itu sampai jedingnya besat ya yuksir sobbal ma bal yaktasir ala gadril haja tapi tuangkan air itu menurut kadar hajat saja tidak usah terlalu banyak berapa ciduk cukup fa innahul ma'dzunu fihi bigarinatil hal karena bagaimanapun juga keadaan di mana tempat itu membutuhkan pada sesuatu yang hemat. Jangan membutuhkan sesuatu yang di luar itu, batas itu. Hatta miliknya ini kan milik saya sendiri, walaupun milik Anda sendiri. Usahakan dengan lebih baik itu yang sedikit menurut kadar hajat. Yang banyak nabu air begitu sampai habis, ya ini namanya israf gitu. Haram hukumnya kalau sampai seperti itu. Wa ziyadah alaihi law alimahul hamami lakarihahu sehingga dikatakan kalau sampai dia itu berlebih-lebihan menggunakan air, sekiranya kalau dia berlebih-lebihan tadi itu diketahui oleh penjaga pemandian, pasti mereka akan marah. Ini Anda berlebih-lebihan, Anda sendiri bisa menghabiskan satu juting. Satu kamar mandi, satu bak, bagaimana Anda? Bisa marah dia. Nah, ini jangan dilakukan seperti itu ya walaupun di eh, di kamar mandi kita sendiri oleh karenanya ya dikatakan begitu kemudian kalimat Imam Ghazali yang selanjutnya wala siyamal ma'u alharu falahu mu'natun wa fihi ta'abun wa an yatadhakkara harran nari bihararatil hammam wa yugaddiru nafsahu mahbusan fil baitil harri sa'atan wa yagisahu ila jahannam fa innahu ashbahu bi baiti jahannam an-naru min tahat wal-zalamu min fawq na'udhu billahi min dhalik Balil agil la yaghfulu an dzikril akhirah fi lahzatin Fa innaha masiratun wa mustag wa mustag wa mustagarruh. Fa innahu masiruhu wa mustagarruhu. Fa yakunu lahu fi kulli ma yarahu min ma'in au narin au ghairihima ibratun wa mau'izatun fa innal mar'a yanzuru bihasabi himmatih katakan begitu oleh Muazzali terutama kalau anda sampai berlebih-lebihan menggunakan air panas tadi itu untuk mandi terutama menggunakan air saja yang biasa air dingin biasa itu digunakan berlebih-lebihan haram hukumnya hingga hukum ada hukum israf ya seperti itu apalagi ini menggunakan air panas di mana air panas itu membutuhkan biaya dan ada capek. Mana godok airnya, mana nanti kemudian dia keluarkan gasnya, biaya semuanya, enak, Mana dia sulut kompornya, fihi ta'ab. Orang yang membuat air panas ini saja ini membutuhkan satu pekerjaan yang menyapekkan, yang memayahkan. Nah, sehingga kalau sampai berlebih-lebihan kita menggunakannya, israf ini. Ini sangat dibenci oleh agama, ya. Dan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi yang panas tadi ini, an yatadzakkar harran nari bihararatil hammam. Hendaknya kita e, mengingat-ingat tentang kalau kita berendam di air panas tadi itu hendaknya kita mengingat-ingat tentang panasnya api neraka saat kita merasakan panasnya pemandian tadi kita berendam. Aduh, ini panas betul ini. Anda teringat dengan panasnya api neraka. Nah, begitu ya. Wa yugaddir nafsahu mahbusan fil baitil hari saatan. Sesaat sebentar saja Anda ukur bahwa diri Anda di dalam air panas itu Anda terpenjara seperti di dalam jahanam. Allah, ini saya seakan-akan di dalam jahanam ini. Nah, untuk mengingatkan begitu. Ini orang-orang ahli din begitu. Orang-orang ulama itu mengatakan uh, punya perasaan seperti itu. Kalau ada di dalamnya wayagisahu ila jahanam. dia kiaskan bahwa air panas atau berendam yang dia di dalamnya itu tadi itu dia kiaskan bahwa ini adalah airnya jahanam ini adalah airnya jahanam panas badan saya ini merasa nah ya jadi tidak hanya sekedar dia mengenakkan badannya menyegarkan badannya tapi dia juga punya maksud bahwa ini mengingatkan saya kepada api jahanam mengingatkan saya bahwa kalau saya berbuat dosa pasti saya akan direndam oleh Allah Ta'ala di api jahanam nanti di akhirat yang lebih panas dari ini fa innahu ashbah bibayti jahannam karena berendam di dalam pemandian yang yang berair panas atau yang mempunyai unsur air panas ini tadi itu lebih mirip dengan rumah jahanam lebih mirip eh, lebih mirip kepada tempat jahanam apa tempat jahanam itu Tempat jahanam itu manusia akan ditaruh di atas panci api di bawah. Nah, itu jahanam itu ya. Bukan orang dibakar di atas apinya, itu ada sendiri jahanamnya begitu. Tapi jahanam, api neraka api jahanam itu orang berada di tungku pancinya itu. Diisi air penuh di situ, entah nanah apa air di sana. Dimasukkan dalam sana. Bawahnya api. Seribu tahun katanya Jibril, merah seribu tahun dibakar api itu jahanam itu sama Allah Taala sampai merah. Nabi tanya akhirat sana dibakar sama Allah, ya. Sehingga api jahanam kalau orang masuk ke situ dikatakan wadzalam faugahu, Bagian atasnya gelap. situ. Ya, wa na'udzubillah min Semoga kita dilindungi sama Allah taala dari perbuatan seperti itu, ya. Balil agil tapi orang yang berakal layak full an dzikril akhirah. Dia tidak akan lupa. Dia tidak akan lalai tentang akhirat ini. Di mana dia berada, pasti dia ingat kepada akhirat. Nah, Syekh Imam Taqiyuddin eh, Ibn Harith Al-Muhasibi ketika ada dia eh, membeli di pasar dengan eh, uang logam saat itu pakai logam emas apa logam perak begitu ketika dia beli di pasar ternyata di pasar itu e, menjuali barang yang uang mata uangnya tadi sudah berubah sementara Imam Harith Al-Muhasibi tidak mengerti uang ini sudah berubah apa belum ini mata uangnya sudah berubah apa belum sudah diganti apa belum misalnya antum dulu pakai uang 10 ribuan yang ada gambarnya ini sekarang sudah dirubah sama pemerintah Indonesia lewat Bank Indonesia diganti dengan mata uang 10.000 rupiah tapi sudah ganti kertasnya ganti. Anda akan e, bertransaksi dengan uang 10.000 tahun yang kemarin dulu tidak ganggu. Nah, maka ketika Imam Harith Al-Muhasibi datang untuk dia membeli barangnya, penjual barang mengatakan, "Mas, tuan, ini uang Anda palsu." Semabut Imam Harith Al-Muhasibi. Jatuh dia tersungkur semabut dibawa gotong oleh satpamnya kemudian digosok ketika kemudian dia eh, siuman eh, sadar ditanya kenapa anda apakah anda takut kalau anda ditangkap oleh satpam atau polisi oh, bukan masalah itu yang saya khawatirkan ketika saya bayar tadi dengan uang palsu saya ditolak ini di dunia Bagaimana kalau saya nanti di akhirat ketika saya sodorkan amal saya kepada Allah, kemudian Allah mengatakan amal anda palsu. Kemana saya akan berangkat? Kalau di dunia masih ada orang yang gosok ini, Saya bisa siuman, saya bisa kembali, saya bisa sadar dan saya bisa beli dengan uang yang baru. Tapi kalau di akhirat, mau kemana saya kembali? Saya tempat kembali yang sudah semestinya. Ya. Dikembalikan sama dia kepada alam akhirat. layakful antikril akhirat Orang yang berakal, orang yang alim itu tidak lupa kepada pengingatan kepada hal-hal yang berbau akhirat. Filah dotin, walaupun dalam sesaat. Fa innaha masiruhu wa mustagaruh. Karena dia tahu akhirat itu adalah tempat kembalinya dan tempat di mana dia menetap. Tempat yang sebenarnya benar miliknya rumahnya dia itu di sana. yakunu lahu fi kulli ma yarahu min ma'in aw narin aw ghairihi ma ibratun wa mau'idhah. Maka semua apa yang dilihat oleh orang alim apa yang dirasakan oleh orang alim, apa yang dilihat oleh orang yang agil, baik itu air, apakah itu api, apakah itu yang lain, pasti diambil pelajarannya. Pasti diambil pelajarannya. Ibratun wa mau'idhah, pasti diambil nasihatnya. Pasti diambil pelajarannya. Fa innal mar'a yanzuru bihasabi himmatih karena manusia itu melihat sesuatu menurut apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kita melihatnya apa tuh? Air ini. Yo segar menyegarkan diminum segar. Tapi di sana tidak dia. Dia melihat air itu dia tidak lupa sama akhirat. Itu orang alim. Bahkan dia saat bertransaksi saja dia tahu bahwa ini adalah seperti saya nyodorkan amal saya. Itu orang alim. Tidak lupa kepada benaknya dia kepada akhirat itu tidak lupa, ya. Sehingga dikatakan faida dakhala bazazun au wa najjarun wa bannaun wa haikun daran ma'muratan mafrushatan fa idza tafaggattahum ra'aital bazzaza yanzuru ilal furushi yata'ammalu gimataha dikatakan Muzali ngasih perpisahan ini bahwa ulama itu lihat pemahaman pandangannya ulama dengan pandangannya orang biasa beda dikatakan bila tukang rati eh, tukang hamparan, tukang ten, apa namanya uh, laundry, ya tukang laundry, ya, nyuci itu, bazaz, ya wanajar tukang kayu, wabana tukang bangunan batu, tukang batu. Bila mereka masuk ke dalam satu rumah, ruangan makmuratan, ruangan yang indah, ruangan yang bagus, ruangan yang megah, mafrusyatan ruangan tadi itu dihampari atau diberikan satu apa karpet yang tebal yang indah yang bagus mafrusyah dihamparkan di hadapannya fa idza tafaggatahum saat engkau memandang mereka saat kau melihat mereka ra'aital bazzaza kau pasti akan memandang tukang laundry ini tadi tukang yang nyuci pakaian atau cuci babut tadi ini kau akan melihat yang yanzuru ilal furush yata'ammal gimataha. Pasti dia akan lihat apa? Karpetnya. Ini karpetnya bagus betul. Berapa harganya ini? Karena dia bazaz, tukang laundry. Ini karpet mahal betul ini karpetnya. Tebal Masya Allah ini karpet bagaimana cara nyucinya ini? Senilai berapa ini harga karpet tersebut? Nah, walhaiku yanzuru ila thiyabi yata'ammalu nasjaha. Adapun tukang tenun dia pasti akan melihat apa? baju-baju, pakaian-pakaian yang ada di dalam rumah tersebut yata'ammalu nasjaha. Dia akan berpikir, bagaimana cara nenunnya pakaian ini? Sebab dia haik. Tukang tenun dia. Dia akan berpikir, ini sarung begitu bagus ini nenunnya pakai benang apa ini? Nah, ya, bazal apa sih haik? Wan yang yanzuru ila sakfi yata'ammalu kaifiyata tarkibiha. Adapun tukang kayu pasti dia akan melihat atapnya. Rumah itu. Dia berpikir bagaimana cara merangkap atau cara menyusun kayu-kayu yang ada di atas ini. Begitu indahnya ini. Nah, rumahnya bagus. Wal bana'u dhuru ilal hitan. Tukang batu. Dia akan melihat apa? Tidak lihat atap, tidak lihat bawah. Lihat tembok. Dindingnya dia lihat. Dia yata'ammalu kaifiyata ihkamiha wastigamatiha. Bagaimana cara menguatkan tembok ini sehingga begitu kuat ini tembok. Dan tegak lurus seluruh daripada berdirinya bangunan ini. Bagaimana cara membuatnya ini? Dia pasti memperhatikan seperti itu. Fakadhalika saliku tarigil akhirah. Begitu pula ulama. Begitu pula orang yang berjalan di jalan akhirat, la yara minal asya'i syai'an illa wa yakunu lahu maw'idatan wa dzikra. Begitu pula orang yang berjalan menuju jalan akhirat dia tidak pernah melihat sesuatu apa yang dipandang oleh matanya kecuali mengingatkan kepada akhirat. Gitu. Restorasi ahli restoran saat dia memandang ada makanan dia berpikir kepada makanan yang akan dia buat. Bagaimana cara buatnya ini? Akhirat juga begitu ulama. Ini orang bagus betul ini. Saya akan belajar sama dia bagaimana cara sholat yang khusyuk. Salik tarigil akhirat. Orang yang ingin jalan di jalan akhirat. Semua diambil pelajarannya oleh dia dan diambil sebagai peringatannya. Ya, wa dzikra lil akhirah. Bal la yanzuru ila syai'in illa wa yaftahullahu azza wa jalla lahu tariq ibrah. Bahkan katanya Imam Ghazali, Allah tidak memperlihatkan kepada orang lain atau orang alim tadi ini sesuatu pasti Allah akan membukakan terlebih dahulu terhadap dirinya orang alim ini di dalam hatinya dibukakan oleh Allah taala apa? jalan untuk bertanya bagaimana caranya saya supaya bisa mendapatkan nasihat dari apa yang saya pandang ini. Dibuka sama Allah. Lain sama orang biasa. Orang biasa memandang biasa. Orang biasa memandang biasa. Orang ulama melihat yang namanya buka buku ini takut mereka. Gentar hatinya. Nah, biasa orang biasa biasa buka buku aja apa tuh yang ditakutkan? Ulama pandangannya dibuka buku ini adalah buka catatan amal saya. Salik tarikil akhirah begitu. Mereka mengkhawatirkan itu ya. Fa in nadhara ila sawadin tudzakiru zulmatal lahdi. Ulama ini apabila dia melihat ada sesuatu hitam, warna hitam, warna yang hitam, pasti akan mengingatkan kepada gelapnya liang lahat. Takut dia. Oh ya Allah, hitam ini menangis mereka. Ya. Wa inna dhara ila hayyatin tudzakiru afa'i jahannam. Bila dia melihat ada seekor ular, pasti dia akan teringat benaknya kepada naganya api jahanam. Ular naga. Ini baru uh, ularnya dunia kecil segini. Ukif jahanam. Bisa ngambil istananya Firaun di jahanam lagi manusia. Ya. Wa inna nadhara ila suratin gabihatin syani'atin tudzakiru mungkaran wa nakiran wa zabaniya. Bila dia melihat satu bentuk atau gambar yang jelek, yang buruk, yang sangat menyepatkan mata, yang tidak enak dipandang oleh mata, Tudakiru mungkaran wa nakiran wa zabaniyah. Pasti di dalam benaknya orang lain eh, alim tadi ini akan teringat kepada malaikat mungkar wa nakir di dalam kubur itu. Pernahnya dua malaikat dalam kubur. Dia mengingatkan kepada malaikat mungkar wa nakir dan malaikat zabaniyah, malaikat penjaga jahanam. Pasti dia akan mengingat. Lain sama kita. Kita lihat jelek itu mesti nyaci dulu kita. Kok ngelek. Ya, tapi mereka tidak, justru mereka takut ya Allah. Ya. Tapi perasaan begini tidak diungkapkan di depan orang yang jelek tadi, tidak. Atau ada gambar jelek begitu atau lukisan jelek itu dia, waduh, ya Allah. Dia tidak memandang suratnya ini sebagai surah, gambar ini sebagai gambar, tapi dia pandang sebagai akhirat. Ya, dia tidak lupa kepada sana. Wa in sami'a sautan hailan jika si alim ini mendengarkan suara yang gemuruh, suara yang menakutkan. Masalah petir begitu atau guntur. Tuzakiru nafkhatas sur. Pasti akan mengingatkan kepada benaknya apa? Terhadap ditiupnya sangkakala. Ya Allah, ini ditiup sangkakala. <laughs> Orang alim begitu pandangannya. Ya. Wa in ra'a syai'an hasanan jika dia melihat sesuatu gambar yang baik, yang bagus, tudzakiru na'imal jannah. Dia lihat lukisan bagus ini. Tertawa dia. Makanya orang alim itu kalau diajak pergi Tawang Mangu, dia tidak lihat air terjunnya. Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Mesti begitu dia. Bagus ya, Syekh. Bagaimana pandangannya? Allahumma la Aisyah illa Aisyul akhirah. Saya tidak lihat dunianya, saya lihat akhirah jannah. Surganya Allah lebih baik dari ini. <laughs> Ya begitu. Itu pandangan orang alim. Kalau kita kan, iya ya HP ya. Kusuk ning kene ya. Nah, malah liburan gitu. Orang alim tidak. Dia melihat di balik ini untuk akhirat apa? Allah ya. Wa in sami'a den raddin au gabulin fi sugin jika orang alim ini mendengar ada satu kalimat yang dilontarkan oleh penjual dan pembeli, kemudian penjual masalah menawarkan barangnya ditolak oleh pembelinya atau diterima oleh pembelinya di dalam suatu pasar, audarin atau di dalam suatu ruangan rumah, tuzakiru ma yang kashifu min akhiri amrihi ba'dal hisabi minar raddi wal gabul. Mengingatkan kepada benaknya bahwa perkaranya nanti di akhirat ketika dia dihisap oleh Allah Ta'ala, apakah amal saya diterima, apakah amal saya ditolak sama Allah. <laughs> Mengingatkan kepada itu. Dulu Habib Ali Habsyi dalam satu kalamnya dia cerita, ada penjual sayur mayur itu saat berjualan itu dia mengatakan syaktar bari syaktar bari syaktar bari syaktar bari itu artinya jual sayur mayur gitu loh jual sayur mayur Sa'tar Bari, Sa'tar Bari, subhanallah Sa'tar Bari penjual sayur mayur tadi ini lewat di tiga orang. Salik, Wasil, Arif. Lewat di tiga orang, hamba Allah. Salik, orang yang berjalan menuju ridha Allah, berusaha, murid maknanya. Seperti kita, salik. Wasil, ulama. Jalan di depannya ulama yang sudah sampai makrifahnya kepada Allah, al ilmunya. Arif, lewat di depan orang arif billah. Arif billah ini orang yang sudah mengerti Allah, sudah faham, sudah mengerti, sudah tahu, sudah kenal sama Allah Ta'ala. Arif billah, orang arif billah ulama besar, di atasnya ulama. Nah, lewat ini. Ketika dia lewat di depannya orang salik, orang salik tadi berdoa sama Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, menangis. Ditanya sama orang lain, kenapa anda menangis? ini penjual tadi itu mengingatkan kepada saya Isa'a tara bari. Dia tidak ngomong gitu, dia ngomong sa'tar bari. Itu buat Anda. Tapi kalau buat saya is'a tara bari. Berusahalah engkau akan lihat Tuhanmu. Berusahalah. Kerja, usaha, ibadah yang baik, kau akan lihat Allah taala dengan baik. Is'a tara bari. Karena dia salik di bawah. Jalan dia. Terus berusaha dulu. Orang cari yang namanya ridhonya Allah bagaimana di dunia ini. Lewat di depannya orang wasil, si ulama tadi. Sa'tar bari, sa'tar bari. Dia mengatakan, Ya Allah, Alhamdulillah. Tertawa dia. Insya Ya Syekh, apa yang kok anda tersenyum? Kok anda bisa tersenyum? Apa yang ada di benak anda ini? Ndak penjual sayur mayur tadi mengingatkan kepada saya. Sa'ah tarabari. Oh dia ndak ngomong begitu kok. Dia ngomong sa'ah tarabari. Saatnya sekarang kau lihat Tuhanmu. Nah, dia sudah hasil, sudah sampai. Istilahnya kalau orang masuk rumahnya orang, sudah ketuk pintu, dibuka. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Is sa'ah tarabari saatnya sekarang anda akan berjumpa dengan Allah Ta'ala saat saat bari tadi eh, lewat di depannya orang arif billah orang arif billahnya semaput ketika siuman ya arif billah apa yang terjadi sampai anda pingsan seperti ini penjual sayur mayur tadi itu menggetarkan hati saya kenapa ya sa'abari. alangkah luasnya Allah Ta'ala ini rahmatnya. Ini pandangannya si Salik beda, Wasil beda, Arif Billah beda. Ini untuk orang awam biasa saja jual sayur mayur, kenapa dipikiri? Itu pandangannya orang awam begitu ya. Nah, sehingga dikatakan wama azdara an yakuna hadal ghalib ala galbil agil. Alangkah sempurnanya ya apabila hal ini terjadi di dalam benaknya orang yang berakal Idla yasrifuhu anhu ila muhimmati dunia. Karena tidak ada sama sekali di benaknya orang alim tadi itu tentang perkara-perkara dunia. Saat melihat itu. Lihat di dunia itu yang dipikirkan bukan dunia, akhiratnya. Ya. Faida nusiba, faida nasaba muddatal magami fid dunya ila muddatil magami fil akhirah. Karena pasti dia bandingkan. Saya sekarang ini bermukim di dunia cuma sesaat. Apa dibandingkan dengan mukim saya di akhirat nanti? Tidak ada artinya dunia ini. Nah, dia bandingkan sama akhirat begitu. Istahgaraha illam yakun mimman aghfala galbahu wa amat wa, wa u'miyat basiratuhu. Nah, maka dikatakan bila orang alim tadi itu dia memandang perkara di dunia ini kemudian dia hubungkan kepada perkara di akhirat, kalau dia kemudian orang yang berakal, orang yang alim mengatakan bahwa berapa lamanya toh dibandingkan saya hidup di dunia ini bila dibandingkan dengan hidup saya di akhirat tidak ada artinya istahgaraha pasti dia akan mengatakan ini tidak ada artinya apa-apa. Dia akan menghinakan dunia dibandingkan dengan kenikmatan sana. Tidak ada artinya ini dunia, ya. Illam yakun mimman aghfala bahu tapi ini buat orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh Allah dan tidak ditutup mata hatinya. Ini bagi mata hati yang dibuka sama Allah dan orang yang selalu diberikan oleh Allah Ta'ala peringatan-peringatan ke dalam telinganya pasti akan dibikin hatinya seperti ini Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan semoga Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memahamkan kita kepada ilmu agama dengan sebaik-baiknya, dapat kita amalkan dan kita ajarkan